Sebelum kita masuk ada beberapa hal yang kami tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kepada ikhwan wa akhwat para pendengar Radio Roja yang berbahagia, khususnya bagi yang mengikuti pembelajaran kita, agar tidak lupa untuk murajaah dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Sebagaimana telah sampaikan, sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu, bahwa agar mufradat atau kosakata yang telah kita pelajari terus kita ingat maka di antara cara yang paling efektif adalah mengulang-ulang pelajaran. Dan banyak sebenarnya banyak siasat yang bisa kita lakukan. E, misalnya setelah pembelajaran sebelum tidur misalnya kita mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Kemudian pada pekan berikutnya sebelum e, pembelajaran dimulai pada maghrib misalnya kita mulai kembali merojah pelajaran yang lalu. Sehingga setiap kali pertemuan kita berada dalam keadaan siap dan memiliki gambaran yang jelas tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Dan seperti yang Anda sampaikan sering sekali bahwa tidak ingin kita tiap kali ketemu, tiap kali berjumpa dalam acara ini antum seperti seakan-akan tilmidun jadid, artinya tiap pertemuan seakan-akan baru saja belajar bahasa Arab. Baru saja seperti murid baru. Tentu ini satu hal yang tidak kita harapkan. Kemudian dalam pembelajaran kita uh, sedikit sebelum kita masuk, memang ada beberapa metodologi yang bisa yang tidak dapat kita sampaikan, terutama uh, eh, Ana tidak bisa melihat langsung bagaimana kemajuan antum, terutama dalam masalah eh, tugas-tugas uh, yang diminta oleh buku ini. Di sini antum diminta untuk uktub, ikra waktub misalnya, membaca lalu menulis, membaca alhamdulillah bisa dapat di Eh, pantau adapun menulis ini hal yang mungkin belum dapat kita akomodasi mudah-mudahan insyaallah e, ada satu usaha ke depan Insya Allah nanti akan kita coba e, satu cara bagaimana agar antum dapat e, <clears throat> kita dapat melihat bagaimana peningkatan antum atau kemajuan dan efektivitas pembelajaran kita dari hasil tulisan yang antum tulis. Ini Allah mudah-mudahan harapan ke depan yang bisa kita uh, laksanakan. Baik, ikhwan wa akhwatillah, azakumullah bil Islam. al-an, kita masuk sekarang fi darsina al-yawm hadhihi al pada pelajaran kita malam ini safha 15 tapi sebelumnya kita akan sedikit merojah terlebih dahulu sedikit mengulang pelajaran yang telah kita lewati antum semua lihat ad-darsus salis Taib kita akan sedikit merojah Istami' thumma karir. Ana minta antum ikuti setelah ana ucapkan. Istami' thumma karir. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Baik. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Baik. القلم مكسور القلم مكسور الباب مفتوح الباب مفتوح الولد جالس الولد جالس والمدرس واقف والمدرس واقف الكتاب جديد الكتاب جديد والقلم قديم والقلم قديم الحمار صغير الحمار صغير والحصان كبير والحصان كبير الكرسي مكسور الكرسي مكسور المنديل وسخ المنديل وسخ الماء بارد الماء بارد القمر جميل القمر جميل البيت قريب البيت قريب والمسجد بعيد والمسجد بعيد الحجر ثقيل الحجر ثقيل والورق خفيف والورق خفيف اللبن حار اللبن حار القميص نظيف القميص نظيف طيب Anda minta satu ikhwan membaca lalu diterjemahkan per kalimat. Tafadhal. Man man yaqra? Siapa yang baca? Tafadhal. Tafadhal ya Ridwan. Ad-darsu tsalis. Pelajaran ketiga. Nah. Baitun al-baitu. Mubasyaratan, langsung saja. Rumah. Kitabun al-kitabu, buku. نعم قلم القلم نعم جمل الجمل قلت نعم استمر القلم مكسور قلقن itu patah نعم الباب مفتوح pintu itu terbuka نعم الولد جالس anak kecil itu duduk wal mudarris waqifun dan bapak guru itu berdiri. Nah. Alkitab jadidun wal qalam qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Naam. Al-himaru saghirun wal hisan kabirun. Ait wal wal hisan kabirun. Nah. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nah. Al kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al mindilu wasikhun sapu tangan itu kotor al ma'u baridun air itu dingin al qamaru jamilun bulan itu bagus nah al baitu qaribun rumah itu dekat wal masjidu ba'idun dan masjid itu jauh nah al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun batu itu ringan batu itu berat nah. dan kertas itu ringan nah al laban harun dan susu susu itu panas. Nah. Al-qamisu nadhifun. kameja itu bersih. Bersih, mumtaz. Barakallahu fikum. Di sini antum lihat ada beberapa kalimat yang memiliki lawan katanya. Contohnya, jadidun didduhu lawan katanya qadimun. Qadimun. Jadidun didduhu didduhu artinya lawan katanya. Didduhu qadimun. Lalu di sini ada saghirun didduhu lawan katanya kabirun. kabirun. Ahsantum. Kemudian ada baridun hmm, didduhu harun. Ma mana baridun? Dingin. Harun panas. Panas. Barakallahu fikum masyaallah. Antum semua alhamdulillah murajaah di rumah. Dan insyaallah mudah-mudahan para pendengar dari Roja semuanya Insya Allah telah mengulang kembali pelajaran sebelum kita bertemu pada malam ini. Baik. Ada al-kalimatul jadidah. Unzuru safha arba'ata ashar. Unzuru ya ikhwan. Antum semua lihat safha arba'ata ashar. Halaman 14. Para bagian paling bawah ada beberapa kata yang diletakkan dalam kotak. Al-kalimatul jadidah. Ana minta antum akhi antum baca dengan memperhatikan harakat huruf atau tanda baca huruf terakhir. Fadal. Al-Qamaru. Al-Qamaru, Muntaz. Jadidun. Muntaz. Qadimun. Naam. Wasihun. Sekali lagi, maratan akhra ya akhi. Sekali lagi. Wasihun. Wasihun, kha. wasihun Naam. Na, nadifun. nadifun. Maratan akhra. Sekali lagi. Nadifun. Dha nadifun. Nadifun. Naam. Harun. Harun. Yakfi. Taib. Ah. Istamir. Teruskan akhi. Antum coba. Tidak ada apa salah. Baridun. Naam. Sohirun. Naam. Kabirun. Naam. Mafta maftuhun. Naam Maksi Maksurun ممتاز جيد بارك الله فيكم الأخير أنت يا أخي الكريم ثقيل نعم خفيف جميل واقف جالس طيب ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله طيب ندخل الآن kita masuk sekarang في صفحة خمسة عشر halaman 15 Antum yang punya buku Ikhwan dan Akhwat, para pendengar Raja antum bisa lihat pada halaman 15 safhah 15. Najmun istami' jaydan. Istami'u jaydan. Dengarkan baik-baik. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku rajulun ar-rajulu rajulun ar-rajulu talibun at-talibu talibun at-talibu hmm, antum lihat di sini antum di sini diberikan pembelajaran tentang alif lam antum perhatikan kalimat kalimat sebelumnya yang kita pelajari uh, berkaitan dengan harokat terakhir huruf uh, harokat huruf terakhir antum lihat di sini sekali lagi anak ingatkan jika tanpa alif lam maka harokat atau tanda baca huruf terakhirnya adalah tanwin adapun jika diberikan alif lam jika satu kata diberikan alif lam maka tanda baca atau harokat huruf terakhir menjadi tunggal, tidak lagi menjadi tanwin. Lihat najmun an-najmu dan seterusnya. Dan insyaallah mufradat ini bukan mufradat yang baru. Ada sekedalik bukankah begitu ya, ikhwan? Bala. Hmm. Kalau tanya alis sekedalik bukankah begitu? Antum jawabannya bukan na'am, jawabannya bala. Iya. Taib. Istami' jiren anak teruskan istami' jiren Dengarkan baik-baik. Wahid, antum lihat ada tanda eh, ada angka dalam kurung. Ada angka kecil dalam kurung. Wahid An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Isnan Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Salasa, nomor tiga. Salasa as-sukkaru hulwun as-sukkaru hulwun arba'ah nomor empat at-talibu maridun at-talibu maridun khamsah ad-diku jamilun ad-diku jamilun baik kita cukupkan nomor lima dulu kita ulang kembali dari awal, antum lihat nomor satu, wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Mana an-najmu ba'idun ya ikhwan? Bintang, itu jauh, ba'id, jauh. Ithnan ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Mana ar-rajulu waqifun? Ar-rajulu orang laki-laki dewasa itu iya. waqifun berdiri. Ahsantum. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru Hmm, mana asukar Nah. Alhamdulillah semua mufradat Anda perhatikan yang telah kita baca bukan mufradat yang baru insyaallah. As-sukkaru Gula tersebut atau gula itu hulwun. Mana hulwun? Nah, ini mungkin yang baru. Hulwun. Al-hulw, manis sebagaimana sabda Nabi SAW ad-dunya hulwatun khadirah manis lagi indah artinya e, menipu dan meraihkan di sini as-sukaru hulwun gula itu manis at-talibu ah mana at-talibu at-talibu murid atau at-tilmidhu. At-tilmidhu dan at-talibu memiliki makna yang sama. At-talibu maridun. nama nama maridun ya ikhwan? Sakit. Ah, nah, maridun sakit. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Baik, al-an istami' thumma karir. Istami'u thumma kariru. Dengarkan lalu antum ikuti sama-sama ya, ikhwan. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Baik. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. الرجل واقف الرجل واقف الرجل واقف السكر حلو السكر حلو السكر حلو السكر حلو الطالب مريض الطالب مريض الطالب مريض الطالب مريض طا طا أحسنت Taib. Kita lanjutkan. Istami' jaydan. Istami' jaydan. Dengarkan dengan baik. ad jamilun. ad jamilun. Ma mana ad jamilun? Ayam jago. Ayam jago itu jamil. Bagus bagus nah, atau meletakkan kalimat bagus ini di di tempatnya masing-masing kalau binatang tidak mungkin binatang itu yeah. ganteng tidak Yalah, tidak adikku ayam ah, jantan itu bagus <clears throat> ad jadi jadidun ad-daftaru ad-daftaru mana ad-daftar ya ikhwan ah. ad-daftaru jadidun ad-daftar buku. buku daftar ya, buku daftar buku Beberapa uh, penggunaannya kadang berbeda dengan Alkitab. Alkitab ini antum megang Alkitab. Buku pelajaran bahasa Arab Durusul Lugo antum bilang ini Alkitab. Tapi kalau antum punya buku tulis maka antum bilang ad-daftar atau al-qurrasa, ad-daftar atau al-qurrasa. Jadi ad-daftar kadang bermakna sama dengan Alkitab tapi kadang ad-daftar maknanya buku tulis. Ad-daftaru dan seperti yang dimaksud di sini adalah buku tulis. Ad-daftaru artinya buku tulis. Ad-daftaru jadidun. Hmm, jadidun bukan kalimat yang baru insyaallah. Jadidun baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Hmm, at-tajir, mana at-tajir? Pedagang. Pedagang. Ghaniyun kaya. Kaya. Nah. Ghaniyun artinya kaya. Hasan. Nah, ghani. Pedagang yang yang kaya, Masya Allah. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu, mana ad-dukan? Toko atau warung. Ad-dukanu maftuhun, maftuh. Mana maftuhun? Terbuka. Ah, terbuka. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Al-waladu fakirun. Al-walad mafhum insyaallah, sudah kita pahami maknanya. Fakir, uh, ah, fakir, fakirun. Lihat banyak sekali bahasa Arab. Kalau kita perhatikan uh, banyak bahasa Arab itu ada dalam bahasa kita. Mulai dari istilah-istilah syar'i sampai istilah-istilah sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak sadari ketika kita teliti asalnya dari bahasa Arab. Fakirun. Fakir artinya miskin alwaladu faqirun at-tuffahu ladhidun. at-tuffah at-tuffahu ladhidun. at-tuffah apa at-tuffahu apel at-tuffah artinya apel, Ladhidun. Ladhid. ah lezat lihat ada sedikit kemiripan dengan bahasa kita ladhidhun lezat At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Hmm, at-tabib, mana at-tabib ya ikhwan? Dokter. Tawil, ah, orangnya tinggi. Tawilun itu tinggi. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Tinggi fisiknya maksudnya. Wal mudarrisu qasirun. Hmm, wal mudarrisu qasir. Mana qasirun? Pendek. Pendek. Nah, at-tabibu tawilun dokter itu tinggi wal mudarrisu qasirun dan guru itu pendek. Ya bisa jadi dokter itu dari Eropa tinggi-tinggi dan bisa jadi guru itu dari Asia rata-rata Indonesia lebih pendek. Wallahu a'lam. Baik, anak ulang sekali lagi kita pahami sama maknanya. Adiku jamilun. adiku jamilun. Maman adiku jamilun ya ikhwan? Anjago itu bagus. Bagus. santun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Hmm, Terjemah ya, ikhwan. Buku tulis itu buku tulis itu baru. baru. Ahsantum. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu ghaniyun kaya. Kaya. ad dukanu maftuhun. Ah, terjemah ya, ikhwan. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Anak kecil, itu fakir. Fakir, miskin maksudnya. At-tuffahu ladhidhun. Lazal ahsantum. At-tabibu tawilun. Hmm. Wal mudarrisu qasirun. guru itu pendek. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita baca sama-sama ya, kawan. Istami' thumma karir. الديك جميل الديك جميل الدفتر جديد الدفتر جديد التاجر غني التاجر غني الدكان مفتوح الدكان مفتوح الولد فقير الولد فقير At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. qasirun Wal mudarrisu qasirun Taib ya, kawan. kita ulang kembali dari awal dari semuanya dari awal najmun an najmu najmun an najmu dikun ad diku dikun ad-diku rajulun ar-rajulu rajulun ar-rajulu talibun at-talibu talibun at-talibu an-najmu ba'idun an-najmu ba'idun ar-rajulu waqifun ar-rajulu waqifun as-sukkaru hulwun as-sukkaru hulwun ma mana hulwun ya ikhwan manis manis at-talibu maridun At-talibu maridun. Hmm, Ma mana maridun? Sakit. Sakit. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ma mana ad-daftar? Buku tulis. Buku tulis. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Hmm, antum lihat di sini ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Kaya. Ad-dukkanu maftuhun ad-dukanu maftuhun al-waladu faqirun al-waladu faqirun hmm, faqir di sini lawan katanya didduhu ghaniyun hmm, faqirun didduhu lawan katanya ghaniyun ahsantum at-tuffahu ladhidun At-tuffahu ladhidun. Ma mana at-tuffahu ladhidun? Apel itu lezat. Lezat, ladhidun, lezat. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawil Wal mudarrisu Wal mudarrisu qasirun Wal mudarrisu qasirun Baik Pendengar roja dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di 756 AM Dan pada malam ini bagi antum yang mungkin baru bergabung Bimbingan bahasa Arab Kita mulai kembali dan untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi antum para pendengar roja yang uh, ingin membaca, Anda bisa menghubungi di 823 6543. Tapi kita angkat. Set. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa Umi di mana? Umi Rafi, Bumi Anggrek. <clears throat> Bumi Anggrek, Bekasi ya? Iya. Baik. Ya, Umi Rafi sudah punya bukunya? Sudah. Sudah alhamdulillah. Begitu sudah mendengar tadi Umi Rafi ya, halaman ya. 15. Taib. Sudah. Alhamdulillah, istimewa ini semua kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Mana an-najmu Ummu Rafi? Bintang. Bintang, ahsant. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Hmm, mana ar-rajulu? Orang laki-laki. Dewasa. Nah. Dewasa. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Taib. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Nah, taib. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Baik. Ma mana as-sukkaru hulwun, Ummu Rafi? Gula itu manis. Masya Allah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Hmm. Ma mana maridun? Sakit. Nah. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Nah. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Nah. Ma mana ad-dukkan? Toko. Toko. Ahsan. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhizun. At-tuffahu ladhizun. Naam. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Baik, terjemahkan Umur Rafi yang terakhir ini. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Muntas. barakallah fikir. Alhamdulillah cukup. Jazakallah khair kepada Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu penelpon lagi kita berikan kesempatan bagi antum di 8236543 sebelum kita masuk ke tamrin. Taip. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Umi di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Oh, iya. Baik, Umu Akmal sudah ada bukunya? Sudah. Baik. Nah. Istami'i thumma kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Nah. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Nah. Dikun ad-diku. Dikun ad Baik. Tolong diteruskan Umu Akmal. Rajulun ar-rajulu. Naam. Talibun at-talibu. Naam. Lanjutkan, Istamir. An-najmu ba'idun. Naam. Ar-rajulu waqifun. Ma mana ar-rajulu waqifun? Orang laki-laki dewasa. Waqifun. Berdiri. Naam. Baik, Istamir, teruskan. As-sukaru hulwun. Naam. At-talibu maridun. Maridun. Maridun. Hmm, Mana maridun? Ummu Akbal. sakit. Sakit, ahsant. Istamir. Adiku jamilun. Nah. Adaftaru jadidun. Nah. At-tajiru goniyun. Mumtaz. Ad-dukanu maftuhun. Nah. Al-waladu faqirun. Nah. At-tufahu lazidun. Lazidun, taib. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Taib. Oh, Ukma Akmal, uh, Ana ingin menanyakan beberapa hal. Uh, lawan kata dari wakifun. Wakifun berdiri. Lawan katanya Jarisun. Da muntaz. dun, didduhu lawan katanya didduhu qadimun. Muntaz. Uh, eh, fakirun didduhu goniyun. Mumtaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah, yakfi, cukup. Cukup ya. Makasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan. Tamarinu. <clears throat> Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra. mana iqra ya, ikhwan? bacalah. Bacalah. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi bismi rabbikal ladzi khalaq. Ahsan. Iqra waktub, uh, uktub, mana uktub? Tulis. Dan tulislah ma'a dengan babti dengan menulis dengan memastikan apa namanya uh, awakhiril kalimat tanda eh, huruf-huruf terakhir pada kata-kata berikut. Nah, ini tugas antum ini, antum yang baca. Baik, nah, yang kera? Siapa yang baca? Ikhwan studio, tafadhal. Hmm? Anta ya akhil karim, tafadhal. Al-babu. Nah, ma mana ma mana al-babu? Pintu. Pintu ahsanta. Hmm, istamir, teruskan. At at at Mumtaz. Ma mana at-tajiru? Pedagang. Pedagang, ahsant. An-najmu. An-najmu. Nah, terjem, terjemahkan, terjem. Bintang. Nah, istamir. Al-qamaru. Ad-dikun. Ma mana al-qamaru ya ikhwan? Bulan. Nah. Ad-diku. Ayam jantan. Ayam jantan. Yakfi. Baik, barakallahu fikum. Fadal ya akhir kirim. Iqra. Al-ma'u. Hmm. Al-ma'u. Ma mana al-ma'u? Al-ma'u. Ah, al-ma'. Al-ma'. Ayah. Naam. استمر As-sarir. As-sarir. Hmm, as Masih ingat as-sarir ya, kawan? Nah, ini pelajaran yang cukup jauh ini as-sarir ini. Nah, itu kalau tidak meroja uh, eh, akan lupa nanti. Nah, as-sarir, kasur. Ranjang. Atau ranjang. Nah. Al-baitu. Al-baitu. Rumah. Rumah. Al-masjidu. Nah. Masjid. Nah. Ar-rajulun. Ar Ar-rajulu. Ar-rajulu. Orang dewasa. Orang dewasa. As-sak as-sakaru. Ah, As-sakaru as-sukaru. Nah. Gula. Gula. Al-waraku. Al-waraku. Al-waraku. Al-warak. Nah. Al-warak. Kertas. Kertas. Ahsanta. Barakallahu fikum. Masya Allah. Al-warak kertas. Uh, sedikit tadi uh, mohon hati-hati jangan membaca as-sukar dengan as-sakar. as-sakar itu maknanya adalah mabuk. Mabuk. Mabuk sukar. Sukar. Mabuk. Mabuk. Baik. Ah, iya. kita masuk ke halaman 16. Safa Imla Imla'il farag. Imla. Ma mana imla? Isilah. Isilah. Al-farag. Ma mana al-farag? Titik-titik. Hmm. Al-farag maknanya asalnya artinya tempat yang kosong. Di sini maksudnya tempat titik-titik ini fima yali e, dalam hal-hal berikut Bi biwad'i bi dengan wad'i meletakkan kalimatin kata munasibatin. Mana munasibah? Cocok. Cocok yang sesuai. Anak ulang imla'il faraq fi yali isilah titik-titik berikut biwadai dengan meletakkan kalimatin munasibah kata atau uh, kata yang sesuai. Wahid. Hmm. Anta ya kirim. Fadal. Titik-titik ghaniyun. arrojulu rajulu arrojulu Ar-rajulu Antum bisa sebut apa saja? arrojulu rajulu Jawabannya kemungkinannya banyak, tidak hanya satu. arrojulu rajulu Ada yang bisa memberikan jawaban lain? Fadal ya At-tajiru ghaniyun. Sekali lagi. At-tajiru goniyun. Ahsant. Ahsant, bagus. Cuma hanya perlu diperbaiki sedikit. At-tajiru goniyun. Nah. Baik, nah, siapa lagi yang punya jawaban lain? Al-waladu goniyun. mungkin al-waladu goniyun. Dan seterusnya. Al-ustadu goniyun. insyaallah. Al-ustadu fakirun atau goniyun. Baik. Baik. Isnan, nomor dua, nomor dua. Titik-titik hulwun. Hmm, hulwun. Ah, حلو Asyayu? Asyayu. الشاي حلو mana asyay? teh teh nah, sebelum kita pelajarin asyayu ini tapi alhamdulillah kata baru muncul apalagi al-labanu al-labanu hulwun al-labanu hulwun hmm, apalagi banyak banyak kemungkinan Al-khubzu. Al-khubzu uh, belum kita pelajari dengan kalimat yang sudah kita pelajari, dengan kata yang sudah kita pelajari di sini. Ada al-ma'u hulwun atau uh, eh, as dan seterusnya alhamdulillah. Nanti insyaallah bapak para pendengar bisa nanti mendapat giliran untuk menjawab. salah Salasa titik-titik maridun. Hmm. Maridun. Ayo ya, ikhwan. ar maridun. ar maridun. Al-mudarrisu maridun. Nah. Al-waladu maridun dan seterusnya. Mana maridun? Sakit. Sakit. <clears throat> penting ini ya. Penting memahami kata yang ada di sini karena kalau tidak paham uh, antum akan sulit untuk menjawab. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan fahmus sual, fahmu as-sual, memahami soal itu nisful jawab, setengah daripada jawaban. Artinya kalau antum sudah paham makna uh, satu kata, nanti Allah antum bisa melengkapinya dengan makna yang lain. Arba nomor empat Ladidun Titik titik Ladidun ha. At-tufahu ladhidun hmm. Adiku. Adiku ladidun. Adiku tentu yang sudah yang sudah masak tentu saja. Iya. Adiku ladidun. Tidak adik yang masih hidup tidak. Adiku di sini maksudnya adalah ayam sudah dipanggang. Masya Allah. Ladidun. Baik. Ah, apa lagi? Al-ma'u. Al-labanu. Al-labanu ladidun. Ahsan. Tabarakallah fikum. Baik. Khamsah. Khamsah. Ah. Titik-titik. Tawilun. nama tawilun? Tinggi. Tinggi. Ah. Fadal. Jawabannya? Al-jawab. At-tabibu tawilun mungkin. Ha. Ar-rajulu tawilun. Al-waladu tawilun. Banyak banyak sekali kemungkinan alhamdulillah. sitta titik-titik qasirun. Hmm, qasirun. Ma mana qasirun? Pendek. Nah, fadal. Menujib siapa yang menjawab? Al-mudarrisu Al-mudarrisu qasirun mungkin. Ha. Ad-diku. Ad-diku qasirun mungkin. Ad-diku qasirun. Baik. Ah. Baik, kita berikan kesempatan untuk para pendengar untuk menjawab. Fadal. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan di 8236543. Kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ahmad di Rolumbu. Baik. Silakan. Umu Ahmad ada bukunya? Insyaallah ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Fadal Umu. Baca nomor 1, 2 dan 3. Tafadhal. At-tabibu ghaniyun. Baik, mumtaz. اللبن حلو اللبن حلو ثلاثة الولد مريض الولد مريض ما شاء الله bisa meneruskan Umu tafadhal silahkan التفاح لذيذ ممتاز ah استمر الرجل طويل الرجل طويل ah الاخير yang terakhir الطالب فقصير الطالب Qasir. Qasir. Ahsan tabarakallah fiik. Cukup Baik. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan pendengar yang lain di belakang Ummu Ahmad di 8236543. Kita angkat kembali Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa akhi di mana? Satria Norogong. Satria, Satria Ah, Satria, anu sudah punya bukunya akhi? Alhamdulillah, insyaallah ah, ada. Alhamdulillah. Baik. Fadhal ya Satria, antum mulai. Eh, yang nomor satu saja. Nah, semuanya antum jawab, tepat Dengan kalimat yang berbeda saja. Silakan dengan kalimat yang berbeda tentu saja. Tidak dengan jawaban yang tadi barusan disebutkan Ummu Ahmad. Ghaniyun oh, iya, kaya. Al-waladu ghaniyun. Mumtaz. Ah, Ifnan. Al-labanu hulwun. Hulwun. Nah, ada jawaban lain? Ah, ah Satria? Almau mau hulwun. al hulwun mungkin. Taib, jayid. Hmm. Teruskan. Hmm, maridun. Maridun. Mana maridun? lupa Ustaz. Ah, Masya Allah. Mari itu. Ya, antum kena flu. Ah, Mari itu. Ya, Sakit. Nah. At-tilmizun <clears throat> mm, maridun. Ah, sekali lagi, sekali lagi ya, akhi, maratan ukhra. At-tilmizun maridun. Ya, At-tilmizu. at tilmizu maridun. Nah, antum ingat kaidahnya jika isim sudah masuk alif lam, dimasuk alif lam maka tidak jadi tanwin lagi, tapi menjadi tunggal. at tilmizu Baik, teruskan, Istamir, Ah Satria. At-tufahu Lazizun. Taib, Masya Allah. Ma mana lazizun? Lezat. Lezat, barakallahu fikum. Teruskan. Al-mudarrisu tawilun. Naam. Al-waladu qasirun. Al-waladu qasir, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Cukup? Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umum Air. Di mana? Ciledug. Taib. Umum Umair ada bukunya? Belum punya. Belum punya. Taib. Iya. Tapi tadi tadi sempat mengikuti Umum Mer ya? Iya, ngikutin. Aku pengen yang itu istilahnya titik-titik. Ah, alhamdulillah. Taib. Ah, saya berikan kalimat terakhirnya Umu ya. Mm -mm. Umu yang ini, Umu yang menjawab. Iya. Uh, ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Taib. Anak acak Umu, tidak tidak urutan ini. Tidak masalah ya. insyaallah. Ah, tak apa-apa. Tawilun. Uh, Al-babu tawilun. al tawilun. Uh, mungkin, mungkin bisa, bisa. Tinggi dia mungkin. Uh, Masya Allah. Uh, eh, kasirun. Uh, Mana kasirun uh, umum? Pendek. Pendek. Hmm. Uh, Ar-rajulu kasirun. Ar-rajulu kasirun. Tayyip. Terakhir umum. Ya. Maribun. Al-waladu maribun. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan kembali di 8236543. tapi kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umi di mana? Umi Arina di Cibitung. Taib, Umi Arina. Ada bukunya Umi? Ada, Ustaz. Taib. Anak acak Umi ya, tidak sesuai dengan urutan di buku. Bahkan mungkin akan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak disebutkan di buku ini, anak sebutkan. Uh, maftuhun, titik-titik, maftuhun nama maftuhun umu? Terbuka. Terbuka. Hmm. Bagaimana jawabannya? Apa saja yang bisa terbuka? Al-babu. Al Al-babu, teruskan. Al-babu maf Al-babu maftuhun. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, uh, eh, soal yang kedua, soal tsani. Uh, eh, jadidun. mana jadidun umu? Jadidun baru. Ah, baik. Hmm. Bagaimana jawabannya? Titik-titik jadidun as-sariru Masya Allah, mumtaz. As-sariru Jadi, taib. As-su'al sarif. Soal yang ketiga. Uh, waqifun. Hmm, mana waqifun? Berdiri. Berdiri. Taib. Jawabannya? Al-mudarrisu waqifun. Mumtaz. Al-mudarrisu waqifun. As-su'alul akhir. Soal yang terakhir. Ummu. Siap? Ya. Yeah. Hulwun. Hulwun. Mana hulwun? Titik-titik. Hulwun. hulwun manis. Manis. Nah, tafadhal. Al-ma'u hulun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, yakfi cukup? Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke latihan ketiga. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimati fil qaimati alif. Ikhtar, hmm. ikhtar, pilihlah. Ikhtar artinya pilihlah. Kalimatan, mana kalimatan? Kalimatan kata. Minal qa'ima min dari al qa'ima list atau daftar. Daftar ba. Antum lihat di situ ada dua e, dua daftar kalimat alif ada ba. Nah, antum di sini uh, diminta untuk memilih hmm. kata dari kelompok ba yang sesuai tunasibu yang sesuai yang cocok al kalimah kata allati yang fil qaimah alif yang ada di al qaimah daftar alif. Hmm, antum lihat di sini. Antum di sini diminta untuk memilih kalimat yang ada di daftar ba, yang ada di uh, list ba, di kolom ba, yang sesuai dengan kata yang ada di kolom alif. Ah. Antum paham insya Allah? Taib. Kita Anda minta ikhwan studio dulu untuk menjawab. Hah, paling tidak satu dua soal. Satu yang mau coba. Tafadhol. Man yujib? Fadhal ya akhil kirim. Fadhal. At-talibu. Sekali lagi akhi, ikra' maratan ukhra. At-talibu. nah At-talibu artinya At-talib mana at-talibu? Uh, murid. murid. Nah, kata yang sesuai dengan at-talibu di daftar ba di kolom ba. At-talibu maksurun. At-talibu maksurun. Nama mana maksurun ya, kawan? Patah. Patah. Ah, ah, antum berarti sini anaknya murid tersebut patah. Ya. Banyak nah. bisa bisa bisa benar tapi eh, masih cari-cari yang kalimatnya sesuai. Jawabannya masih kurang tepat. foto ya akhi. Coba coba yang lain. Nah, siapa yang siapa yang menjawab? mani man yujib? Fadhal ya akhi At-talibu maridun. At-talibu maridun. Mumtaz. At-talibu maridun. Ma mana at-talib maridun ya akhi? Dokter, eh, siswa itu sakit. Taib sakit. Ah, isnan. Hah. Man isnan? Fadal ya akhir kirim. Fadal ya akhi adukan, Hmm, Cari kalimat atau kata yang sesuai, yang cocok dengan kalimat <clears throat> di Tabel ba. Maksur. adukan? Maksur. Eh. Ma mana maksur? Antum <laughs> mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Maksur artinya patah. Tidak mungkin eh, jawabannya adukan maksur. Nah, addukanu. Maftuhun. Maftuhun. Maftuhun. Taib, kita buka untuk para Petangkat di rumah, tafadhol. Baik, silakan kita angkat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umi di mana? Dengan Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik, baik. Umu Sri ada bukunya? Ada. Alhamdulillah. Baik, uh, di, di nomor tiga sekarang. At-tufahu. Tafadhol, cari kalimat atau kata yang sesuai. At-tufahu latidun. At-tufahu la Ladidun. Ladidun. Ladidun. Mumtaz. Ladidun. Nah, zal sekali lagi umu. Ladidun. Ladidun. Hmm, dibaca dengan lengkap at-tufahu. At-tufahu ladidun. Nah, mana at-tufahu ladidun? Apel itu lezat. Masya Allah, Masya Allah. Jawab sahih ya, kan? Sahih. Sahih, alhamdulillah. Benar. Al, eh, kedua, uh, afwan yang keempat, al-ma'u. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. mana al-ma'u harun, umu? Air itu panas. Masya Allah, barakallahu fiikum. Eh, teruskan. Al hajaru. Al hajaru. Uh, Mana eh, al hajarumu? Sakilun. Al hajaru sakilun, mumtaz. Nah, terjemahkan umum. Al hajaru sakilun. Batu itu berat. Mumtaz. Al akhir. Teruskan. Al kolamu maksurun. Al kolamu maksurun. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ah, maknanya umum? Pena itu patah. Masya Allah, barakallahu fikum. Umum baru saja belajar bahasa Arab apa sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Uh, uh, ini mengikuti aja. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya sebelum ini? Uh, baru sedikit. Se sebelum umum mengikuti Radio Raja ini, apakah sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Uh, iya, sudah udah ikut uh, di Sorof Nahnu. Taib, Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Ya, jazakallah khair. Uh, jazakallah khair, Ustaz. Taib, jazakallah khair kepada Sri di Kelapa Dua Wetan. Taib. Fadal. Kita terima kembali ya bagi para pendengar yang ingin menjawab di 8236543. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Nasrul. Di mana? Di Rawalumbu. Abu Nasrul, taib. Abu Nasrul punya bukunya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Taib, uh, fadal antum lihat halaman 16 kayak gitu, akhi ya? Ya. Taib, tafadhal antum mulai. At-talibu At-talibu Maridun. Maridun. Mana at ta'lib maridun? Siswa itu sakit. Hmm, sahih. Alhamdulillah benar. Baik. Isnan. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Terjem? Apa itu? Ad-dukan. Ad-dukan. Toko itu nah. buka. Maftuhun terbuka. Barakallahu oh, terbuka. Baik, Pak. Selasa? At-tufahu lazifun. At-tufahu? Ladidun. Ladidun. ممتاز Barakallahu الله فيك طيب cukup ya, ya cukup Jazakallah khair kepada Bu Nasrul Silahkan bagi para pendengar Yang ingin menjawab sisa pertanyaan Dari tamrin yang ketiga ini Di 823 6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, dengan siapa akhi di mana? Ibnu Saleh dan Filon Seindah Baik Ah, Saleh Ibnu Saleh Ibnu Saleh Ibnu Saleh, antum punya bukunya? Naam. Baik Istamir ya Ibn Saleh. Teruskan akhi. Al-ma'u. harun. Harun. Mana Almau harun? Air itu panas. Taib. Barakallahu fiqh. Teruskan. al faqil. Sekali lagi ya akhi. Maratul akhra. Anda baca sekali lagi. al faqil. Faqilun. Al-hajaru saqilun. Masya Mana al-hajaru Batu itu berat. Naam. akhir al maksur. Naam. Maknanya? kolam apa e, eh, putan itu pecah patah barakallahu fikum masyaallah hayakumullah cukup ya jazakallah khair kepada Imam Soleh ya di Vilana Seindah baik masih kita terima di 8236543 silakan bagi antum yang belum uh, mencoba di 8236543 Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Ah, Adi, antum punya bukunya? Ada Ustaz. Baik. Ah, Ana akan berikan soal di luar dari buku ini, yang di luar dari pelatihan tadi. Antum siap insya Allah? Ya Allah. akan berikan kata-kata pertama, antum meneruskan, cari dengan kata yang sesuai. Nah. Baik. Uh, siap? Siap. Baik. Al-maktabu Al-maktabu titik-titik. Al-maktabu Pohon. Naam ya, sekali lagi. Al-maktabu? Al-maktabu maksurun. Maksurun, Masya Allah. Barakallahu fikum. mana al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Nah, barakallahu fikum. Baik, uh, eh, selanjutnya isn rekam isnan. Al-waladu al al waladu maridun. Al-waladu maridun, Masya Allah. Barakallahu fikum. mana al-waladu maridun? Murid itu anak itu sakit. Sakit barakallahu fikum. Baik, soal salis. Soal ketiga. Al mindilu titik titik. Hmm, Ajit. Halo, Assalamualaikum. Fadal ya akhi, Ajit. Al mindilu Al mindilu Naam ya akhi. Kita tunggu jawabannya. Mana al-mindil? Sapu tangan. Sapu tangan. Hmm. Ah, antum bisa pilih jawaban apa saja? Al mindilu. Ah. Al mindilu kasirun. Kasirun. Ah, al mindilu kasirun. Eh, sapu tangannya pendek. Hmm, eh, mungkin, mungkin bisa insyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih. alhamdulillah. Ya, Cukup. Bisa kemas di Cibitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Uh, tadi barusan sedikit menguji uh, mufradat yang telah kita pelajari. Sengaja anak memberikan soal-soal yang keluar daripada latihan, tapi insya Allah tidak keluar daripada apa yang telah kita pelajari. Hanya tinggal nanti antum sering mengulang, sering latihan, insya Allah lama-kelamaan terbiasa. Di bagian bawah halaman 16, Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidatu. Kata-kata baru. Al-Kalimat, maknanya? kata-kata. Al-kalimat jama' daripada al-kalimah kata al-jadidah yang baru hulwun hul mana hulwun ya kawan manis, maridun sakit sakit, adukanu ad dukanu ad dukanu toko toko ghaniyun ma mana ghaniyun kaya kaya barakallahu fikum tawilun panjang eh. ah tawilun tinggi. tinggi atau panjang. Bisa juga berarti panjang. Ya. Fakirun miskin. Miskin. Qasirun pendek. Pendek. At-tuffahu apa? Apal. Barakallahu fikum. Baik. Baik, kita masuk ke safhah 17 halaman 17. <clears throat> halaman 17. Antum ada beberapa pertanyaan. Taib, iya, taib, berkaitan tentang pelajaran kita. Iya dari uh, Abu Nuaim di Bekasi. Nah. Ustaz kenapa pada pelajaran ketiga halaman 12 Iya. Alif lam dibaca al. Sekarang tidak bagaimana cara membedakannya? Jazakallah khair. Alif lam dibaca al. Saya kurang paham maknanya bagaimana? Seperti di sini al-bahru. Dibaca al, dibaca jelas al. Seperti al-bahru. Al-bahru. Kemudian al-qalamu kenapa di sini Ah, ya. sekarang alnya tidak tidak terlihat. Oh iya. Nanti insya Allah ini akan kita baca sekarang di halaman 18 ini, di halaman 17 ini. Ini akan sebentar lagi kita akan menjelaskan. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang warokun, Ustaz. Apakah ada arti lain selain kertas? Ya, warokun seperti yang pernah Anda sampaikan juga bermakna daun. Kalau di mutlakkan saja maka maknanya kertas. Tapi ketika antum bilang warakus syajar, warakus syajar, syajar itu artinya pohon. Warakus syajar maknanya daun. Tapi secara uh, secara asal maknanya dimutlakan maka dia artinya kertas. Taip. Taip. Kembali satu lagi pada bab ini uh, isim-isim atau kata-kata bandanya dimasuki oleh alif lam sehingga dibacanya mengikuti huruf samsi atau kemariahnya. Kemudian sini kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdidnya? Harus ada tasdidnya. Bagaimana, Akhi? Anak belum paham? Iya. Yang pertama, apa makna wazirun? Wazir, baik. Kemudian yang kedua, kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdid? Wazirun maknanya sudah kita pelajari kemarin. Wazirun artinya menteri. Wazir diniyah misalnya, menteri agama atau wazir terbiah, menteri pendidikan dan seterusnya. Masalah kedua? Iya, kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdid? Alif lam harus ada tasdid. Mungkin pada kata-kata yang alif lam samsiah Ya? Oh iya, ini akan insya Allah kita iya. akan jelaskan di halaman ini insya Allah. Insya Allah eh, pertanyaan-pertanyaan antum yang barusan tadi ada dua pertanyaan yang berkaitan. Insya Allah akan kita jelaskan di halaman 17 ini. Baik, uh, kita baca. Istimewa jadian Ada al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu wal huruful syamsiyatu. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Al huruf artinya huruf-huruf. Al qamariyah, mana al qamariyah? Al, al qamar, mana al qamar? Bulan. Bulan. Di sini apa kaitannya huruf ini jadi bulan? Lalu ada al huruf asyamsiyah, ada huruf-huruf yang asyam, mana asyams tadi? Matahari. matahari. Huruf-huruf asyamsiyah yang bersifat matahari. Apa maksud daripada maksud ini? Antum antum lihat nanti insyaallah ada di sini ada dua uh, daftar huruf-huruf yang komariah lalu ada daftar huruf-huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyatu. Antum lihat al-huruful qamariyatu. Ada alif. Contohnya al-abu. Al-abu. Lalu ada ba. Al-babu. Al-babu. Lalu ada jim. Huruf komariah yang lain jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Dan seterusnya nanti kita akan baca. Antum sekarang lihat al-huruf syamsiyah. Al-huruf syamsiyah Ada tak seperti at-tajiru. At-tajiru ta. Lalu ada uh, huruf syamsiyah yang lain sa. As-saubu. As-saubu. Hmm, antum lihat dal adiku, adiku. lalu ada zal azhabu, azhabu. hmm. kalau antum perhatikan dari dua eh, huruf-huruf uh, ini huruf-huruf yang tergolong dalam huruf-huruf qamariyah lebih ada al-huruf asy-syamsiyah antum akan temukan perbedaan yang unik di sini antum lihat di kalimat al-abu al-abu al-babu al abu al babu Lalu antum bandingkan dengan huruf-huruf syamsiah at-tajiru as Antum apa yang antum bisa tangkap daripada beberapa contoh ini? Kalau huruf-huruf komariah antum akan temukan alif lamnya jelas. Al-abu. Al-abu. Lalu al-babu. Al-babu. Alif lamnya jelas antum dibaca. Ketika antum lihat contoh-contoh pada huruf asyamsiyah, al-huruf asyamsiyah, antum temukan at tajiru. Alif lam, lamnya masuk ke huruf yang selanjutnya. Lamnya melebur dengan huruf selanjutnya. At-tajir, maka ditasdid. Karena lam asalnya tadi mati bergabung dengan ta, maka menjadi tasdid. Sehingga al alnya tidak jelas. Akan tapi dia masuk ke dalam huruf selanjutnya. At-tajiru. Bukan al-tajiru. Kalau antum baca al-tajir tentu salah. Makanya benar jawabannya karena alam ini melebur dengan tak diberi tasdid lalu kita baca at-tajiru. Kemudian sa as-saubu hmm, juga bukan tidak antum baca al-saubu tapi as-saubu. Dan begitu seterusnya. Hmm, di sini uh, huruf-huruf uh, atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita baca alif lamnya jelas maka dia masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah. Adapun alif lam, lamnya yang masuk ke huruf setelahnya atau dia lebur, dilebur dengan huruf setelahnya, tidak jelas alnya tapi masuk ke huruf setelahnya, maka dia masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiyah. Ini penting dalam hal pembacaan, dalam hal bacaan. Ketika antum menemukan kalimat al-babu tanpa harokat, antum tidak akan salah. Tidak mungkin antum baca al-babu, ababu babu Tidak, lamnya tidak masuk ke huruf selanjutnya. Nah, karena dia masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah. Dan di sini antum diberi list beberapa uh, puluh kata. Di sini sampai 28 kata masing-masing Al-Qamariyah 14, Asy-Syamsiyah ada 14. Di sini keseluruhan huruf-huruf baik yang tergabung dalam Al-Qamariyah maupun Asy-Syamsiyah. Tapi kalau antum tidak tidak tidak hafal pun insya Allah kalau antum sering membaca antum nanti lama kelamaan akan mempunyai apa namanya kemampuan untuk membedakan mana yang dibaca alif lamnya jelas ya masuk ke dalam kategori al qamariyah mana alif lamnya lamnya yang masuk ke atau lebur ke dalam huruf setelahnya atau yang masuk ke dalam kategori al huruf asyamsiyah Baik, kita akan baca bersama-sama. Kita akan sering mengulang-ulang. InsyaAllah nanti dengan begitu, mudah-mudahan antum lebih jelas. Baik, istami' summa karid. Hei, ya ikhwan. Istami' summa karid. Dengarkan kemudian diikuti. Kita masuk ke al-huruf al, al, al dulu. Al-abu. Al-abu. Baik. Al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu. Antum lihat di sini alif lamnya jelas terlihat. Lamnya tidak masuk ke dalam huruf setelahnya, tapi dibaca jelas. Al-ainu. Al-ainu. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-waladu. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-yadu. Al-yadu. Ah, barusan huruf-huruf yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita baca masuk ke dalam kategori mana, Ikhwan? Ya, Al huruf al qamariyah. Alif jelas. Kita masuk sekarang al huruf syamsiyah. Istami' dzal makarid. At-tajiru. At-tajiru. As-saubu. As-saubu. Ad-diku. Ad-diku. Az-zahabu. Az-zahabu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Az-zahratu. Az-zahratu. As-samaku. As-samaku. Asyamsu. Asyamsu. As-sadru. As-sadru. As-sadru. As-sadru. Sa. Sa. Sadru. Sadru. As-sadru. As-sadru. Baik. ad ad At-talibu. At-talibu. zahru zahru Al-lahmu Al-lahmu An-najmu An-najmu nah, Yang barusan kita baca masuk ke dalam kategori mana ya Asyamsiyah. Alif lamnya, lamnya masuk ke dalam huruf setelahnya, melebur sehingga lamnya tidak terlihat jelas lagi. Ini masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiyah. Pentingnya mempelajari hal ini adalah agar kita ketika menemukan kalimat-kalimat seperti ini tidak salah dalam bacanya. Mana yang alif lamnya kita baca jelas, mana lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya. Ini penting. Karena nanti uh, dalam pembelajaran selanjutnya kita akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat yang nanti tidak akan antum temukan harokatnya, tidak akan terlihat tanda-tanda bacanya. Maka ini sangat membantu, pelajaran ini sangat membantu untuk bisa membedakan mana alif lam yang kita baca dengan jelas, yang masuk ke dalam kategori alif lam komaria, mana alif lam, lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya, dalam masuk kategori al-huruf asyamsi. Ini penting. Anda minta salah seorang ikhwan baca al-huruf al komaria Tafadhal. Al-huruf al komaria Tafadhal. Tafadhal ya akhir karim. Iqra. Al-abu. الباب الجنة نعم الحمار الخبز العين الغداء الفم القمر الكلب نعم. الماء الولد الهواء نعم. اليد طيب ini الحروف القمرية الحروف الشمسية تفضل يا أخي الكريم من يقرأ سامي بجاء تفضل At-tajiru. Naam. As-saubu. Naam. Ad-daiku. Sekali lagi, akhi. Ad-daiku. Ad-diku. Ad-diku. Ah, di sini antum perhatikan ah, dia kasrah. Ad-diku. Dia terlihat seakan seperti fathah. Penulisannya di sini ah, kasrah diletakkan di bawah tasdid. Kalau dia diletakkan di atas tasdid maka dia fathah. Tapi kalau diletakkan di bawah tasdid maka dia kasrah. Hmm. Fadal ya akhi, istamir ad-diku nah az-zahabu ar-rajulu az-zahratu as-samaku asy-syamsu as-sadru ad-daifu at-talib at-talibu nah az-zahru al-lahmu nah an-najmu barakallahu fikum taib ini uh, al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Taib, mungkin diberikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa ikut serta. Silahkan bagi antum para pendengar roja yang menyimak pembelajaran bahasa Arab ini antum bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Nana dari Jatiwaringin. Oh, Pak Nana. Ya. Pak Nana ada bukunya? Ada Ustaz. Baik, fiik. Dibaca Pak Nana Al-Huruf Al-Qamariyah. tafadhol. Al-Abu. Sekali lagi Pak Nana. Al-Abu. Naam. Al-Babu. Naam. Al-jannatu. Ya. Al-himaru. Jaid. Al-hubzu. Naam. Al-ainu. Naam. Al-goda'u. Naam. Al-qamu. Sekali lagi Pak anak. Al-famu. Naam. Al-qamaru. Naam. Al-kalbu. Naam. Al-ma'u. Naam. Al-waladu. Jaid. Al-hawa'u. Naam. Al-yadu. masyaallah Barakallahu fikum. syukran Pak anak. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita berikan kesempatan kembali bagi antum di belakang Panana di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Agung Kramadjati. Di Kramadjati Pak ya? Ya. ya Pak. Pak Agung ada bukunya Pak? Insyaallah ada. Baik, silakan dibaca Al-Huruf Asy-Syamsiyah. at eh, Pelan-pelan Pak, At-Tajiru. At-Tajiru. Naam. At-Taubu. Naam. Ad-Diku. Naam. Ah, sekali lagi Pak. Ini Al Syamsiyah. Al-Zahabu. Al-Zahabu. Al-Zahabu. Naam. al rajulu Naam. Al-Zahrabu. Jayid. Al-Samahu. Naam. Al-Samsu. Naam. الصدر نعم al جيد الطالب الطالب نعم الظهر نعم الرحم Al-lahmu. Al-lahmu. اللحم Mm -mm. Al-najmu. -al Al-najmu. Barakallahu فيكم طيب Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan satu penelpon kembali kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Ami di BCI Mekarsari, Pak Ustaz. Ah, taib. Umi Ami. Iya. Taib Umi Ami, saya akan bacakan beberapa kata mu menebak apakah ini al-huruf al-qamariyah atau asy Cukup umu menjawab asy misalnya atau al-qamariyah. Siap umu? Ya. Baik. Al-jannatu. Al-qamariyah apa asy-syamsiyah? Al-jannatu. Al-qamariyah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik. Uh, al-qamaru. Ko al-qamariyah. Uh -uh. Ya. Al-qamar. Al-qamar. Termasuk komaria ya, apa syamsiyah? al komar al komaria ya? Masya Allah, muntaz barakallahu fikum. Al-kalbu. komaria ya? al komaria As-sadru. As-sadru. As-sadru. Zamsiyah. syamsiyah Baik. Ar-rajulu. Amta. Ya. apa al-qamariyah ummu? Al-Qamariyah. Al, sekali lagi ar Rojulu. Ah, apakah dia Komaria apa iya. Syamsia? Samsia. Samsia. Kenapa sebabnya umum Syamsia ini ar Rojulu? Karena karena lamnya lamnya hmm, lamnya kenapa lamnya? Masuk ke dalam huruf setelahnya ro ar Rojulu. Dia tidak dibaca al Rojulu. Paham umum? Baik, barakallah. Cukup yakfi? Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat kembali Baik, mungkin pendengar ada yang ingin bertanya Baik, terjemah ini. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Dari Umi Yazid. Di Umi Yazid. Iya, di Cikarang. Oh, tayyip. Cikarang. Iya. Umu ada yang ditanyakan atau mau baca? Ini mamanya asaubu. Oh, iya mana? Asaubu. Umu? Asaubu. Asaubu. Ah, asaubu uh, baju. Oh, iya. Asaubu sama dengan? Al-khamisu, baju. Iya. Baik. Iya. Ada lagi Umu? Uh, enggak. Mau baca Umu? Boleh. Baik, silakan. Alif lam uh, al-huruf al-qamariyah. Silakan, تفضل. Al-huruf al-qamariyah. Oh, al-qamariyah. Iya. Dari awal, silakan. Tafadhal dibaca. Umu ada bukunya? Halo Umi. Halo. Iya. Ada bukunya. silakan dibaca. Dari nomor satu dari Al Al, al, Ini ya Al Huruful Komariah dulu ya. Iya Al Komariah dulu. Silakan Umi. Oh ya Al Abu. Naam. Al Babu. Iya. Al Jannatu. nama Al Jannatu Umi? Surga. Naam. Baik. Al Himaru. Al Himaru. Ya. Al Khubzu. Al Khubzu. Nama-nama Al Khubzu? Roti basah. Roti. Naam terus al ainu taib ah terputus-putus ah, taib barakallah Umi terputus sayang sekali silakan mungkin nanti bisa menghubungi kembali di 8236543 ya silakan penelpon yang lain assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa ah di mana? Dengan Harun di Jatimulya. Baik, Pak Harun? Ya, betul. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik, silakan dibaca, Pak. Al-Huruf Asy-Syamsiyah. Ya, Ya, tafadhal. At-tajir. Ya, ah, istamir, teruskan. At-taub. Naam. At-tiku. Naam. At-zahabu. Naam. Ar-rajulu. Naam. Az-zahratu. Az-zahratu. Mana eh, az-zahratu? Bunga, bunga. Bunga, taib. At-samaku. Naam. Nama mana as-samak? Ikan. Nah, ada gambarnya, Alhamdulillah. As-samsu. Naam. Sadru. Nah, as-sadru. Mana mana as-sadru? Dada, dada. Dada, ah, santa. Abdaifu. dhaifu Mana abdaif? Lemah ya. Ah, lain Pak, itu abdaif. Abdaif lemah ini abdaif. Abdaifu. Ah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yukrim. Baifahu. Ah, siapa yang beriman kepada Allah Rasul uh, maka dia tamu. Tamu, barakallahu fikum. Hmm. Tamu ya, Pak. Ya, sah Abdaifu tamu. at Naam. Al-zahru. Hmm, mana al-zahru? Al-zahru jelas. Al-Zahiru jelas. Al-Zahiru itu punggung. Oh, punggung. Naam. Baik, istamir. Allah, mana Allahmu? Daging. Daging, naam. An-Najmu. An-Najmu. Mana An-Najmu? Bintang. Ah, santa. Barakallahu fikum. Yakfi. Cukup. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kita lanjutkan. Halaman 18 yang menjadi penutup pelajaran kita malam ini Tamrinun tamrinun <clears throat> ikra al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati ikra mana ikra bacalah al-kalimat jamak daripada al-kalimah kata-kata al-atiyah di ini. Berikut atau di bawah ini waktubha wa dan uktubha uktub tulis ha tulislah ha ha kembali ke kata-kata tersebut dan tulislah kata-kata tersebut muraian dengan memperhatikan dengan menjaga kawaid kawaid hmm, jamak daripada kaidah hmm. kaidah kaidah masya Allah kita temukan lagi satu kata lagi yang bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab. Nutqil huruf, nutq, nutq mengucapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutq pengucapan al-huruf al-qamariyah, huruf-huruf qamariyah dan asy-syamsiyah. Ah. Ada yang mau coba? Tafadhal ya akhi yang ikhwan yang di studio, tafadhal. Tafadhal ya akhi. Al-baitu. Naam, ini masuk al eh, qamariyah al-syamsiyah? Al-qamariyah. Ahsant. الديك طيب هذا الشمسية ولا قمرية الشمسية طيب المدرس نعم يا أخي المدرس المدرس طيب بارك الله فيك ترس استمر الباب نعم الطالب السكر الدفتر الأخ الرسول الرسول يكفي طيب شكرا طيب طيب بارك الله فيك طيب أخي فضل تفضل كان tidak mengapa salah Al-wajhu. Al-wajhu. Taib. As-sadiqu. As-sadiqu. Naam. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Naam. As-salatu. As-salatu. Hmm. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Taib. Ar-Ra'su. Ar-Ra'su. Naam. Al-Isbahu. Ah, sekali lagi ya, Al-Isba. Al-Isba'u. الإسبع طيب الصاب أص الصابون الصابون الصابون طيب الدفر الظفر الظفر طيب الفجر الفجر الظهر آه نعم العصر العصر طيب Al-Maghribu. Al-Maghribu. Hmm. Al-Isha'u. Al-Isha'u. Taib, barakallahu fikum. Taib, mungkin dipersilakan bagi para pendengar yang ingin ikut serta bersama kami, atau bapak. Taib, silakan bagi antum para pendengar kita beri kesempatan yang terakhir ya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Abu Ahmad di Bogor. Taib. Abu Ahmad ada bukunya Abu? Insya Allah ada. Taib. Uh, dibaca, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al al baitu. Saib. Ad-diku. Saib. Al mudarisu. Naam. Al babu. Naam. At-talibu. Pelan-pelan. At-talibu. At-talibu. At-talibu. Naam. As-sukaru. Naam. Ad-daftaru. Ya. Al aho. Al, al ahu. Al ahu. Naam. Ar-rasulu. Taib. Al wajhu. Naam. As-sadiqu. As-sadiqu. Nah. As-sadiqu. Al-Qur'anu. Naam. As-salatu. Sekali lagi, Pak. As-salatu. As-salatu. As-salatu. Naam. Al-Ka'batu. Naam. Ar-ra'su. Naam. Al-isba'u. Naam. As-sabun. As-sabun. Mana as-sabun? As-sabun. Ah, bahasa Indonesia ini, Pak. Sabun. As-sabun. Sabun. Naam, sah. Fadal. az dufru Naam. Al-fajru. Naam. Al-zuhru. Naam. Al-asru. Nah, ini sepertinya al zuhru atau al zuhru al zuhru al zuhru Naam. al-asru. Al-asru. Al-asru. Al-maghribu. Al-maghribu. Al-isya'u. Al-isya'u. Oh, di sini ada zuhur, ada asar, maghrib, isya. Tapi barakallahu fikum. Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pertanyaan saat berkaitan tentang Oraful Qamariyah Ya Yang tidak difahami nomor 6 7, 8, 13, dan 14 Terjemahannya Maknanya tayo, Maknanya, Nomor enam 6 Al-Ainu Al-Ainu artinya Mata Mata Al-Ainu sebenarnya Al-Ainu itu memiliki banyak makna Tapi di sini kita ambil salah satu maknanya Mata Al-Ainu Kemudian nomor berapa lagi? Nomor tujuh. Nomor 7 Al-Ghadau Al-Ghadau artinya Makan siang Al-ghada'u makan siang. Alf kemudian yang ke-8 al-famu al-fam. Nah, kita makan dengan fam. dengan al-fam, mulut. Al-fam. Mulut. 13 dan 14. 13 al-hawa'u al-hawa. Al-hawa al udara. E, apalagi udara, udara. Baik. Al-yadu tangan. Al-yadu artinya tangan. Tangan. Baik. Iya. Baik, barakallahu fikum. Cukup uh, demikian kiranya yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Dan insya Allah pada pertemuan akar datang kita masuk ke Adar Surabi pelajaran ke empat. Sekali lagi pada para ikhwan dan akhwat, para pendengar dari Roja yang berbahagia yang mengikuti pembelajaran kita. Karena sudah semakin hari demi hari kita banyak mendapatkan mufradat dan kosakata Ana minta e, dari sekarang dicicil dengan cara murojaah tiap hari atau tidak tiap hari mungkin tiap sebelum kita bertemu misalnya e, satu menit atau lima menit antum baca sebentar sebelum kita belajar atau sebelum antum tidur malam ini setelah kita mempelajari pelajaran ini antum ulang kembali sehingga mufradat yang sudah kita pelajari yang sudah kita baca dan pahami antum dapat terus ingat sehingga jika bertemu dengan kalimat atau kata tersebut pada pelajaran selanjutnya antum akan paham dan insya Allah lama kelamaan antum akan mendapatkan perbendaran kata yang cukup banyak dan ini merupakan satu hal yang patut disyukuri. Demikian dari saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.